Nah, ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah. Karena di awalnya beliau menyatakan bahwa kami ahli sunnah. Menyatakan demikian, demikian, demikian. Maka domirnya nun yang menunjukkan nahnu, kami. Maknanya adalah kami ahli sunnah. Tidak mengkafir-kafirkan seorang pun. Dari ahlul qiblah dengan dosa-dosa malam yastahilhu selama dia tidak menghalalkannya wala naqulu la yadurru ma'al imani danbun dan juga kami ahlu sunnah tidak menyatakan bahwasanya dosa tidak berpengaruh pada iman bagi siapa yang mengamalkannya. Lihat ikhwan Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menyebutkan dua kalimat ini untuk menunjukkan bahwa ahlus sunnah adalah ummatan wasata. Bahwa ahlus sunnah umat yang tengah-tengah. Tidak seperti khawarij, tidak pula seperti murjiah. Maka beliau menyatakan kami tidak menyatakan. Seperti khawarij, mengkafir-kafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa. Tetapi kita juga tidak mengatakan. Seperti murjiah, bahwa iman tidak terpengaruh dengan dosa karena khawar, karena murji'ah menganggap bahwa dosa apapun tidak mempengaruhi iman. Kami tidak menyatakan demikian. Sebagaimana telah dibahas dalam kajian kitab usul usulnya atau usul sunnahnya Imam Humaydi rahimahullah bahwasanya menurut ahli sunnah iman terpengaruh dengan dosa bisa berkurang berkurang berkurang karena dosa-dosa sehingga tidak menyatakan seperti murjiah la yadurru ma'al imani dhanbun tidak mengatakan bahwasanya iman gak terpengaruh dengan dosa sedikit pun ini khanilina azakumullah lihat ucapan Abu Ja'far Tahawi mewakili seorang imam ahlus sunnah dan mewakili para imam-imam ahlus sunnah bahwasanya ahlus sunnah berpendapat wasatan bainal khawarij wa murji'ah kita lihat syarahnya قال ابن عبد العزيز الحنفي رحمه الله أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين يعني مثلا أهل القبلة dalam ucapan beliau la nukafir ahadan min ahlil qiblah. Siapa yang dimaksud al qiblah? Arada bi ahlil qiblah yang diinginkan dengan al qiblah adalah apa yang sudah lewat pembahasannya. Yaitu ketika beliau berkata wa nusammi ahli qiblatina dan kami menamakan Alhamdulillah. Kami menamakan ahli qiblatina muslimin mu'minin yakni ahli qiblah adalah muslimin mukminin yang masih salat menghadap kiblat kaum muslimin. Madamu selama mereka bima ja'a nabi sallallahu alaihi wasallam mu'tarifin. Selama mereka dengan apa yang dibawa oleh nabi mengakui. Selama mereka mengakui semua apa yang dibawa oleh nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walau bi kulli ma qala wa akhbara musaddiqin dan selama mereka dengan apa yang diucapkan oleh Nabi dan diberitakan oleh Nabi musaddiqin percaya. Jadi siapa yang percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi, siapa yang mengakui semua apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka ahlul qiblah. <clears throat> maka kita tidak mengkafirkan ahlul qiblah dengan dosa-dosa selama mereka masih mengakui kerasulan dan masih mengakui apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yushiru Syekh rahimahullah bihadzal kalam ila ar-radd ala al-khawarij al-qailina bitakfir bikulli dhanbin. Yang dimaukan oleh musannif rahimahullah dengan ucapannya bahwa kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah seorang pun dengan dosa-dosa yang dimaukan adalah raddan bantahan bagi khawarij. Alal khawarij al-qailin yang mereka berkata dengan mengkafir-kafirkan manusia dengan dosa-dosa. Dan memang khawarij berpecah belah. Mereka berbeda-beda pendapatnya tetapi intinya sama. Takfir ahlul qiblah. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dikafirkan adalah orang yang berbuat dosa besar saja. Kalau dosa kecil tidak kafir. Kalau dosa besar, kafir. Ada yang menyatakan bahwa dosa kecil pun mengkafirkan. Berarti berbuat dosa besar ataupun dosa kecil, kafir. Ini juga pendapat mereka. ulama fi mas'alatin. Tidak berselisih ucapan para ulama fi masalah bimada tukafirul khawarij alal qiblah. Mereka tidak sepakat tentang khawarij. Dengan apa mereka mengkafirkan kaum muslimin? Apa, apakah dengan dosa-dosa kecil? Atau dengan dosa-dosa besar? Atau dengan kedua-duanya? Berkata Abu Ubaid fi kitab iman dalam ta'liqnya atau dalam tahqiq ya, oleh Syekh Yasin hafizahullah. Dikatakan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Iman Fakaffaru an-nasa bisighari dzunub wa kibariha. Mereka Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa kecil maupun dengan dosa besar. Berarti dua-duanya. Sedangkan Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fasal wa minhum man qala bi anna kull dhanbin saghira aw kabir saghirin aw kabir fahuwa mukhrijun anil iman wal islam. Dan mereka di antara khawarij berkata bahwasanya setiap dosa yang kecil maupun yang besar adalah mengeluarkan seseorang dari keimanan dan keislaman. Fa'in mata alaih kalau dia mati di atas dosa itu fahuwa ghairu muslim maka dia bukan muslim. Bukan muslim alias kafir. Demikian kata Khawarij mukhalladun finnar kekal dalam neraka. Wahada makalatul khawarij wal mu'tazilah. Dan ini pendapatnya khawarij dan sekaligus pendapatnya mu'tazilah. Hanya perbedaannya, kalau khawarij menyatakan mereka kafir, kalau mu'tazilah menyatakan bukan muslim. Tapi tidak kafir. Bukan mukmin, tapi tidak kafir. Disinilah keanehan mu'tazilah. Mereka beranggapan adanya manzilatun baina manzilatain adanya satu kedudukan yang berada di antara dua kedudukan. Bukan mukmin, juga bukan kafir. Yaitu ada manzilah baina manzilatain. Ada kedudukan di antara keduanya, yaitu kedudukan seorang yang bakal kekal nanti dalam neraka di akhiratnya. Berarti di dunia dikatakan bahwa dia tidak muslim, tidak mukmin, tapi juga bukan kafir. Tapi di akhirat menurut mereka sama seperti menurut Khawarij. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Wa'alam. Kata Asyarih. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Wa'alam rahimakallah. Wa iyana. Anna bab takfiri wa adam takfir. Babun. Amumatil fitnah. Wal mihna fi. Ketahuilah. Bahwa bab dalam masalah kafir mengkafirkan. Apakah kafir atau tidak kafir ini adalah babun 'azumat fi al-fitnah. Bab yang di sana fitnahnya sangat besar dan di sana mehnahnya juga sangat besar. Permasalahan, pertikaian, fitnah dalam masalah tekfir sangat besar. Sehingga harus ekstra hati-hati dan harus teliti mengkaji akwal ulama dalam menafsirkan ayat dan hadis yang terkesan mengkafirkan seseorang dengan dosa. Kalau kita mendengarkan ucapan khawarij dalam keadaan ilmu kita pas-pasan, termakan kita. Yakin kita akan terbawa. Kenapa? Karena ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya seakan-akan mendukung mereka. Seperti ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu fa lahu nar jahannam khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka baginya neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Bagaimana? Wa man ya'sillah dalam surat Al-Jin. Wa ya'sillah wa rasulahu. Siapa yang bermaksiat pada Allah dan rasulnya, maka tempatnya adalah nar jahannam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Bermaksiat jahannam kekal. Demikian pula man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam juga sama dan fiha. Sekian banyak hadis-hadis yang menyatakan siapa yang berbuat begini fahuwa maka dikatakan laisa mukmin Maka dia bukan mukmin. Ketika dia mencuri, maka dia bukan mukmin. Ketika dia berbuat begini, maka dia bukan mukmin. Apalagi juga kalimat <laughs> yang dikatakan dalam riwayat yang juga sahih sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun mencerca seorang mukmin adalah kefasikan dan memerangi mereka kufrun kekafiran maka dengan ini mereka menganggap para sahabat sebuah kafir kenapa karena saling berperang memerangi orang beriman maka mereka kafir qul inna a'udzu billahi Padahal kalau kita memakai atau membawa ayat-ayat tadi dengan pemahaman salafus saleh, para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan tabi'it tabi'in. Ucapan Ibnu Abbas dan para ahli tafsir yang menyatakan kufrun duna kufrin, wa fiskun duna fiskin, dan seterusnya. Insya Allah mereka akan paham. Maka benar kata Musanif atau kata Syarih ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi. Bab masalah kafir mengkafirkan Bab masalah takfir, babun azumat fihi fitnah, bab yang fitnahnya sangat besar. Azumat fihi mihnah, yang ujiannya sangat berat. Wa kathura fihi iftiraq dan sangat banyak perpecahan-perpecahan di dalamnya. Wa tashattatat fihi ahwa wal ara dan tercerai-berai di dalamnya hawa nafsu hawa nafsu pendapat-pendapat wa ta'aradat fihi dalailuhum dan saling bertentangan dalil-dalil mereka. Saling bertentangan. Dalil yang satu dengan yang lain. Fannasu fihi fi jins takfiri ahli al-maqalati wal aqaid al-fasidah. Maka manusia dalam menghadapi dosa-dosa apakah mengkafirkan atau tidak mengkafirkan itu seperti para ulama membahas kafirkah ahlul maqalat? Kafirkah orang-orang yang mengadakan pendapat-pendapat baru, keyakinan yang baru, keyakinan yang bid'ah, khurafat, atau akidah-akidah yang fasidah? Ini juga sama. Para ulama berselisih. Kenapa? Karena ucapan mereka kufur. Menyatakan Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah. Kufur menolak sifat kufur, perbuatannya yang kufur. Tapi ketika apakah mereka kafir atau tidak kafir, ikhtilaf ulama. Ketika kafir atau tidak kafir, terjadi pertikaian para ulama. Sehingga mereka menyatakan ini ucapan-ucapan kafir maka pelakunya kafir. Yang lain menyatakan tidak karena mereka menyatakan dengan pendapat seperti itu muawwilan atau mutaawwilan dengan takwil-takwil sedangkan mereka masih berpegang dengan ayat tadi. Tetapi dengan pemahaman yang lain maka maka tetapi tafaku. Tapi mereka sepakat. Bahwa golongan tadi adalah golongan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yang sesat, menyimpang, dan seterusnya. muslim yang saya hormati. Termasuk mereka para ulama sepakat bahwa ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul maqalatil fasidah, golongan yang memiliki pendapat-pendapat yang rusak, pendapat yang sesat, mereka disikapi dengan keras. Mereka diperingatkan umat daripadanya. Mereka ditahdir. Mereka dijauhi. Mereka diboykot. Itu sepakat. Tapi ketika menyatakan kafir atau tidak kafir, ikhtilaf ulama. Ini para ulama. Tetapi manusia, orang-orang yang sekian banyak mereka sebagian besarnya awam, orang-orang bodoh, ikhtalaf atau ikhtalafu, mereka berselisih ketika berbicara tentang orang yang berbuat dosa besar. Kalau ulama sepakat, mereka tidak kafir. Tapi ini orang-orang juhala ini dari kalangan haula apakah khawarij atau murjiah atau mu'tazilah dan lain-lainnya mereka berselisih. Seperti berselisihnya para ulama ketika membicarakan ahlul maqalat al-fasidah. وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر awal mukhalifah lidzalika fi i'tiqadihim ala tarafaini wa wasat dan selalu perpecahannya menjadi tiga. Kalaupun lebih dari itu bisa digolongkan menjadi tiga. Tarafaini wa wawastun, wawasatun. Dua ekstrim, kanan dan kiri, dan yang tengah. Selalu begitu. Berpecah menjadi tiga. Efrat, watafrid, wawasat. Berpecah menjadi enam. Dua ke kanan, dua ke kiri. Yang satu di tengah. Atau tiga ke kiri, dua ke kanan. Yang satu wasat. Selalu kalau dibagi, ada tiga jenis. Tiga jenis itu satu berlebih-lebihan, satu berkurang-kurangan, yang satu tengah-tengah. Dan yang tengah-tengah ini adalah pendapat ahlus sunnah. Qal min jinsil ikhtilafi takfiri ahli kabair al-amaliyah. Sama dengan persisian mereka manusia ketika mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa dalam bentuk amalan-amalan. Fataifatun taqul. Dibahas oleh beliau kelompok-kelompok. Satu kelompok berkata, La nukafir min ahlil qiblati ahadan. Bahwa kami gak akan mengkafirkan ahlul qiblat seorang pun. Pendapat yang benar atau yang salah? Ekstrim kanan, ekstrim kiri, atau wasat? Hati-hati. Walaupun mirip dengan ucapan mu'alif, kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah. Tetapi mereka berhenti sampai di situ. Ada Adapun mu'allif menyatakan tidak mengkafirkan ahadan bidan bin. Kami tidak mengkafirkan seseorang dengan dosa. Karena kami mengkafirkan bukan dengan dosa. Tetapi dengan kekafiran-kekafiran yang diperbuat oleh mereka. Tapi ini, kelompok pertama ini, kelompok yang sangat berkurang-kurangan. Meremehkan yang namanya iman, meremehkan yang namanya Takwa mereka menganggap bahwasanya itu tidak ngaruh. Pokoknya selama dia ahlul qiblah tidak bisa kafir dengan perbuatan apapun. Fatanfa at-takfirin nafyan aman. Kelompok pertama ini menganggap tidak ada pengkafiran mereka dan tidak boleh mengkafirkan mereka dengan penafian, dengan peniadaan yang umum, secara umum. Pokoknya tidak bisa seorang muslim jadi kafir. Ma'al ilm. Bianna fi ahli al-qiblati munafiqin. Padahal kita tahu di antara ahlul qiblat yang sama-sama salat ada munafiqin. Alaysa kadzalik? Ada munafiqin yang berpura-pura. Alladzina fihi man huwa akfar al yahudi wan nasara. Ada di tengah-tengah mereka yang lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Yang berpura-pura berbaris di barisan kaum muslimin yang berpura-pura salat bersama kaum muslimin. Ternyata akfar minal Yahudi wan Nasara. Ada atau tidak ada? Ada. Yani akfar bil kitab wa sunnati wal ijma. Yang mereka dianggap kafir secara nas Quran wa sunnah wal ijma. Ada tengah-tengah mereka. Wa fihi man qad yudhhir ba'd dhalika haitsu yumakkinuhum. Wa hum yatadhaharuna bi syahadatain. Dan di kalangan mereka juga ada orang-orang yang qad yudhir, yang kadang-kadang menampakkan beberapa kekafirannya. Kapan? Haitsu yumkinuhum. Di mana mereka punya kesempatan. Mereka sebutkan kekufurannya. Bahwa menurut saya mulai menyatakan dengan ucapan-ucapan kufur. <coughs> Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Wahum yatabaharuna bisyahadatain. Dan mereka dalam keadaan menampakkan diri mereka. Menunjukkan kalau mereka menyatakan syahadatain. Asyadu la ilaha illallah. Sunnah Muhammad Rasulullah. Tapi ketika berbicara tentang masalah sunnah, nggak perlulah pakai-pakai sunnah. Cukup Quran saja. Ucapan apa itu? Ucapan kufur. Ketika disampaikan masalah sifat-sifat Allah nggak mungkin Allah punya sifat-sifat itu seperti makhluk kufur خنبرنا عزكم الله وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا dan juga tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin tentunya di kalangan para ulama kaum muslimin bahwa seseorang lau azhara kalau menunjukkan pengingkarannya terhadap kewajiban-kewajiban yang zahir, yang tampak jelas, yang mutawatir atau mengingkari keharaman-keharaman yang zahir, yang tampak jelas, yang mutawatir dan yang sejenis itu maka orang seperti itu yustatab, diminta taubat tiga hari. Kalau dia mau taubat alhamdulillah, kalau tidak mau taubat maka duribat unuquh, dipenggal lehernya sebagai seorang kafiran murtad dan sebagai seorang yang kafir murtad. Apa contohnya? Kewajiban-kewajiban yang zahir, yang mutawatir. Salat misalnya lima waktu. Menurut saya, salat lima waktu nggak harus, nggak wajib. Apa hukumnya? Istatab. Kamu cabut ucapanmu. Taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Tub'il Allah. Nggak mau. Bawa stoknya. Ditanya eh, lagi. Mau tobat lagi. Cepat. Ini waktu kamu tinggal satu hari lagi. Nggak mau tobat hari ketiga ditawari lagi. Taubat kamu. Cabut ucapan kamu kemarin. Enggak. Saya tetap menyatakan bahwa sholat lima waktu tidak harus. Tidak wajib. Maka diseret kepada Al-Gojo dipenggal lehernya sebagai seorang kafir murtad. itulah la khilafah. Enggak ada perselisihan di kalangan para ulama qatibatan. Di seluruh ulama jami'an, seluruhnya. Sepakat mereka bahwasanya orang yang menentang kewajiban yang mutawatir, juhudan, duribat unuquhu. Setelah di, diberi waktu tiga hari untuk taubat. Demikian pula sebaliknya mengingkari keharaman-keharaman yang zahirah, yang mutawatirah, yang tampak jelas haramnya dan mutawatir haramnya. Seperti khamr, zina, itu sudah ma'ruf, sudah mutawatir tentang haramnya. Tiba-tiba ada seorang dengan kelompoknya, dengan alirannya bahwa kami berpendapat bahwa khamr tidak haram. Dan kami menyatakan bahwa zina tidak haram. Apa hukumnya orang seperti ini? salah thalathata ayam. wa intab wa illa duribat murtad murtaddan kafiran. Diminta waktu tiga hari, diminta taubat tiga hari. Kalau tidak mau taubat di waktu tiga hari tersebut, maka dia dipenggal lehernya sebagai seorang kafir murtad. <laughs> Taib. Berarti kelompok pertama ini kelompok yang sungguh sangat menggampang-gampangkan. Kelompok yang sangat berkurang-kurangan. Yang ekstrim ke kiri. Menyimpang. Menyatakan bahwa pokoknya orang yang muslim tidak bisa dikafirkan. Ahlul qiblah tidak bisa dikafirkan. Padahal di antara mereka ada munafikin. Ada yang menentang kewajiban salat. Ada yang menentang ini menentang itu. Padahal perkaranya perkara yang zahirah mutawatirah. Taib. Kembali kepada kitab. Wan nifaq war riddatu madhinnatuha al bid'ah wal fujur. Sedangkan kemunafikan tadi dan juga kemurtadan tadi dengan menolak juhudan terhadap hukum-hukum Allah ini madhinnatuha al bid'ah. Sumbernya adalah kebid'ahan. Kalau seorang sudah masuk pada kebidahan-kebidahan, ujung-ujungnya dia akan menentang hukum Allah atau akan kufur dengan menentang ayat dan hadis. Madhinnatuhal bid'ah wal fujur. Sumbernya adalah kebidahan-kebidahan dan fujur. Orang yang memang hatinya jelek, yang lebih senang dengan berbagai macam kepuasan hawa nafsu Kama dzakarahu Al-Khallal. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khallal dalam Alkitab atau dalam kitab beliau yang dijuluki dengan nama kitab As-Sunnah. Dengan sanadnya beliau menukil yang bersambung sampai kepada Muhammad ibn Sirin. Anahu qal bahwasanya Muhammad ibn Sirin menyatakan, "Inna asra'an nas riddatan ahlul ahwa." Sesungguhnya orang yang paling cepat Murtadnya adalah ahlul ahwa. Orang yang paling cepat murtad adalah golongan yang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Wa kana yara hadil ayah nazalat fihim. Dan bahwasanya Muhammad bin Sirin rahimahullah berpendapat bahwa ayat ini turun pada mereka. Pada ahlul ahwa. Ayat mana itu? Dibacakan oleh beliau. Itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ra'aita alladziina yakhuduna fi ayatina fa'arud anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa idza ra'aita, kalau engkau melihat alladzina yakhuduna fi ayatina orang-orang yang masuk tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu tentang ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka hingga mereka berbicara yang lain hingga mereka berubah. Walihadam walihadam tana'a katsirun min a'immah an itlaqil qaul bi anna bi anna la nukaffir ahadan bi dhanbin bal yuqal na nukaffiruhum bi kulli dhanbin kama taf'aluhu al khawarij. Oleh karena itu imtana katsirun min al ulama min al a'immah Sekian banyak para imam-imam menghalangi dirinya untuk mengatakan kalimat yang mudah atau yang bisa ditarik kepada makna yang salah. Tidak berkata, La nukafir ahadan bin, Nggak begitu kalimatnya. Tetapi kalimatnya, La nukafir ahadan bikulli danbin. Walaupun maksudnya sama, tapi yang pertama bisa disalahpahami. Tapi yang kedua tidak bisa. Beda kan antara keduanya. Yang pertama kalimat la kafir ahadan bidan bin. Kami nggak akan mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Tapi sekarang saya tanya, dosa itu ada berapa macam? Ya. Dosa kecil, dosa besar. Taib menolak hukum-hukum Allah dan seperti tadi. Dosa atau bukan dosa? Dosa. Ucapan kufur dosa atau tidak dosa? Dosa. Kekafiran dosa atau tidak dosa? Dosa. Bahaya. Kalau kami tidak mengkafirkan kaum muslim dengan dosa, sebentar. Ada orang yang kafir dengan dosa, yaitu dosa yang sudah mencapai kekafiran. Berarti kalimat tadi bisa ditafsirkan dengan salah. Maka sebagian besar para ulama intana'a menghalangi dirinya untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Tapi ditambah dengan kalimat kulli bin. Kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa-dosa. Tetapi dengan dosa-dosa tertentu. Mafhum? Eh, ini kehati-hatian para ulama. Kehati-hatian para ulama imtana'a min minal a'immah an itlaqil qawli bi anna la nukafir ahadan bin, Mereka menghindari kalimat itu. Dan yuqal dan mereka akan dikatakan atau akan mengatakan dengan kalimat la nukafiruhum bikulli dzanbin. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Nah, ini lebih tepat kalimatnya. Lebih selamat. Enggak mengkafirkan dengan segala macam dosa. Karena yang menjadikan mereka kafir tidak seluruh dosa. Hanya dosa-dosa tertentu yakni tidak kama taf'aluhul khawarij tidak seperti apa yang dilakukan oleh khawarij. Pokoknya setiap dosa besar ataupun kecil dikatakan sebagai kafir. <laughs> Ini khawarij. Adapun ahlu sunnah tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Maknanya hanya pada dosa-dosa tertentu. Wafarriq bainan nafil am wa nafil umum. <laughs> Maka bedakan penafian yang sifatnya am dan menafikan keumuman. Subhanallah ya. Bahasanya perlu diteliti, bahasanya perlu diperhatikan dengan jeli. Kami tidak menafikan secara am tetapi menafikan keumuman. Ya, ini tidak menyatakan pokoknya kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Apa ini? Penafian am. Berarti segala dosa tidak bisa mengkafirkan manusia. Padahal ada dosa-dosa tertentu yang mengkafirkan. Mafhum. Berarti nafil am, menafikan secara umum. Tapi justru kami mengkaf, menafikan keumuman. Ini keumuman tadi dinafikan. Kami tidak mengkafirkan dengan seluruh dosa-dosa. Yang umum dinafikan. Tetapi hanya dengan dosa-dosa tertentu. Ini menafikan keumuman. Kita tidak menyatakan dengan am. Qal farriq bainahuma, bedakan antara keduanya. Wal wajib innama huwa nafil umum. Yang wajib adalah menafikan keumuman. Bahwasanya kita tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Keumuman dinafikan. Supaya apa? Supaya jadi khas bahwa yang kita kafirkan hanya mereka yang berbuat dosa-dosa tertentu. Nanti akan dibahas oleh para ulama apa dosa-dosa yang mengkafirkan. Munaqadatan liqaulil khawarij untuk membatalkan ucapan khawarij alladzina yukaffiruna bikulli dhanbin untuk menafikan ucapan khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan segala macam dosa. Dosa apapun dikafirkan kaum muslimin. Walihada wallahu a'lam. Oleh karena itu wallahu a'lam qayyadahu syaih rahimahullah biqaulihi ma lam yastahilhu. Oleh karena itu asyaih membuat kaid, qaid, ikatan supaya tidak am, supaya tidak umum, beliau katakan ma lam yastahilhu selama tidak menghalalkannya. Mungkin ada yang bertanya tadi. Katanya para ulama menghindari kata-kata bahwa kami tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Menghindari kalimat ini. Kenapa bahaya? Berarti seluruh dosa orang nggak jadi kafir. Padahal ada dosa-dosa yang mengkafirkan. Tapi kok mu'alif menyatakan dengan kalimat itu. Kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa. Iya. Tapi beliau jeli. Beliau iringi kata-kata yang mengikatnya dengan kaid. Apa kaidnya? Malam yastahilhu. Selama tidak istihlal. Istihlal itu seperti tadi. Menurut saya sholat wajib lima waktu tidak perlu. Eh, ini menghalalkan. Atau dengan kalimat, menurut saya puasa Ramadan tidak harus. Ini istihlal. Atau menyatakan saya berpendapat. Tidak perlu mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Semuanya. Eh, maka ini beda. Eh, ini dosa. Tetapi ini mengkafirkan Berarti kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa kecuali kalau dia istihlal, menganggap halal. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan oleh Syari rahimahullah bahwa syekh qayyadahu mengikat kalimatnya dengan kalimat malam yastahilhu. Wa fi qawlihi malam yastahilhu dan ucapan beliau malam yastahilhu maknanya isyaratun ila anna muradahu min hadan nafi al li kulli dhanbi min ad-dunubil amaliyah lal ilmiyah. yakni untuk mengisyarah, mengisyaratkan bahwa yang dimaukan dengan dosa-dosa tadi, bahwa kami tidak mengkafirkan dengan dosa-dosa, itu dosa-dosa yang lain, yang umum. Bikulli dhanbin ad dunubil amaliyah yang bersifat amaliyah. La al-ilmiyah. Bukan yang sifatnya ilmiyah, i'tiqadiyah. Ilmiah itu seperti tadi. Bahwa menurut saya tidak harus. Walaupun dia sholat tetap kafir. Kalau dia menyatakan. Menurut saya. Tidak harus sholat itu. Tapi saya sholat. Demikian pula puasa. Dia puasa, tapi mengatakan, menurut saya nggak harus puasa Ramadan. Berarti yang salah di mananya? Padahal dia puasa. Yang salah bukan pada analiyah, tetapi pada ilmiah. Bukan pada perbuatannya. perbuatannya dia puasa. Tapi ternyata keyakinan dia kufur. Menyatakan bahwa kewajiban-kewajiban tadi tidak harus. Berarti dia menentang Allah dan Rasulnya bahkan menentang seluruh para sahabat, bahkan menentang, menentang seluruh para tabi'in, seluruh para tabi'in, tabi'in, seluruh para ulama. La ara masirahu illa ila nar. La ara, aku tidak berpendapat bahwa dia akan diterima amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi iskal. Di sana ada kesulitan yang perlu dibahas. Fa inna syari' lam yaktafi al mukallaf fil amaliyat al amal al ilm. Bahwasanya asy-syari' pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada para mukallaf ya, untuk mengamalkan secara amaliyah saja. Tetapi Allah perintahkan amaliyah dan ilmiah bersama-sama. Lihat ya, Bukankah syariat ini memerintahkan seseorang untuk mengamalkan agamanya dari dua sisi. Ilmiah wal amaliyah. Harus meyakini secara ilmu bahwa itu adalah hak. Kemudian kerjakan. Ini amaliyah, yang ini ilmiah. Harus meyakini bahwa itu wajib dan kerjakanlah. Meyakini bahwa itu adalah afdholiyah sunnah dan kerjakanlah atau sebaliknya meyakini bahwa itu haram. Ini ilmiah. Dan kerjakanlah. Ini amaliyah. Diperintahkan dua sisi. Al-ilm wal-amal. Wala fil ilmiyat bimujarrad al-ilm al amal. Maka tidak diperintahkan hanya meyakini saja tanpa mengerjakan. Tidak pula diperintahkan mengerjakan saja tanpa meyakini tetapi kedua-duanya. Ya. Walaisal amal maksuran ala amalil khawarij dan amal tidak hanya berbentuk dan amal yang menyimpang tidak hanya berbentuk amalannya khawarij. Bal amalul qulub aslun li amalil jawarih, afwan. Bukan khawarij, jawarih. Laisal amal maksuran ala amalil jawarih. Maka yang namanya amalan tidak hanya amalan anggota badan, tetapi amalan hati juga merupakan prinsip asal dasarnya dari amalan jawareh. Wa amal jawareh sedangkan amal anggota badan tabaun sebagai pengikut. Illa an yudhamman qawluhu yastahilhu bima'na ya- ya'taqidu au nahwu dhalik. Hanya saja kalau kalimat tadi mengandung ini kalimat yastahilhu mengandung makna meyakini. Khamilina azakumullah kaum muslimin hormati. Di sini ada permasalahan. Kalau seorang diperintahkan mengerjakan dua-duanya. Secara ilmiah dan secara amaliyah. Secara ilmiah harus meyakini kalau itu wajib, itu adalah haram. Secara amaliyah harus mengerjakannya. Sekarang kita tanya, kalau mengerjakan amaliyah saja tanpa i'tiqad, apa hukumnya? Atau dibalik, i'tiqad saja tanpa amaliyah, apa hukumnya? Kata mereka, iskalnya, kebingungannya, kenapa nggak sama hukumnya? Harusnya kan sama, mengerjakan yang ini tanpa yang itu, dengan kerjakan yang itu tanpa yang ini, harusnya sama. Tapi sekarang saya tanya, Menurut pembahasan tadi, orang yang mengerjakan kewajiban-kewajiban, tapi tidak meyakini kalau itu wajib, apa hukumnya? Menurut pembahasan yang tadi, apa hukumnya? Kufur, menentang. Sekarang dibalik, dia meyakini bahwa itu wajib, tapi dia tidak mengerjakan, apa hukumnya? Dosa, iya kan? Kenapa nggak sama-sama kafir? Padahal diperintahkan dua-duanya. Kalau dikerjakan salah satunya, maka milisi perintah Allah. Amaliyah dan ilmiah. Ternyata kalau amaliyahnya dikerjakan, ilmiahnya tidak, itu perbuatan kufur. Tetapi kalau ilmiahnya diyakini, tapi nggak mengerjakan, itu perbuatan dosa, tidak kufur. Kenapa beda? Maka dijawab di sini. Iskalnya terjawab bahwasanya al asal huwa amalul qalb. Karena yang namanya dasarnya al-asl itu adalah keyakinan. Baru kemudian amalan itu adalah tabaun, ngikut dari keyakinannya. Sebagai taba, sebagai ikutan yang berikutnya. Sehingga kalau al-asl tidak ada, maka nggak dianggap amalannya. Tapi apa dalilnya? Kalau al-asl itu amalan hati, Dalilnya sangat ma'ruf, sangat dikenal oleh kaum muslimin, apalagi tulabul ilm. Yaitu innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Dia salat. Munafik salat. Tapi niatnya bukan mengamalkan perintah Allah kalau itu wajib. Tidak. Karena takut ketahuan kalau dia sebagai munafik. Maka dia salat. Apakah dinilai? Tadi nilai. Tetapi seorang yang meyakini itu wajib, kemudian dia tergoda dengan berbagai macam perkara, akhirnya tertinggal kewajibannya. Berbeda hukumnya. Qal dikatakan selanjutnya wa qawluhu wa la naqulu la yadur ma'al imani dhanbun liman amilahu. Sekarang kalimat berikutnya dari kalimat Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dan kita tidak menyatakan La yadurru ma'al imani dhanbun. Tidak akan mengganggu bersama keimanan dosa apapun. Liman amilahu. Bagi siapa yang mengerjakannya. Mengerjakan dosa apapun. Tidak ada mabarat. Tidak mengurangi iman, tidak merubah iman, tidak mengganggu iman. Nggak ngaruh sama iman. Kami ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Ila akhiri kalamihi. Sebagaimana kita katakan ini adalah rad, raddun ala al-murji'ah. Hada raddun ala al-murji'ah. Ini bantahan bagi murji'ah. Fa'innahum yaqulun. Karena mereka berkata, La yadurru ma'al imani danbun. Kata murji'ah, tidak akan merusak iman dosa apapun. Kamala yanfa'u ma'al kufri ta'ah. Sebagaimana ketaatan tidak ngaruh bersama kekafiran. Demikian pula sebaliknya. Bersama keimanan nggak ngaruh dosa apapun. kias <laughs> ma'al farik. kias kias akli yang bal. kias <laughs> kias akal yang sesat. <laughs> Kata mereka, kalau seorang kafir ikut sholat bersama kalian. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau orang kafir ikut puasa bersama kalian. Ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Kalau orang kafir bersadaqah, beramal saleh, berbuat baik, menolong manusia, berakhlak mulia, atau beribadah dengan ibadah-ibadah seperti kalian, tapi dia dalam keadaan kafir. Apakah amalannya berpengaruh? Apakah amalannya terpakai? Tidak terpakai. Kata mereka, seperti itu juga. Sebaliknya, kalau dia sudah mukmin, berbuat dosa apapun, nggak ngaruh. Kok enaknya? Lah terus apa makna iman menurut mereka? Apa menurut mereka kata iman? Mereka mengira bahwa iman hanya keyakinan, titik. Selesai. Mau beramal dengan amalan apapun, imannya tetap utuh, nggak berubah. Ini khadidina azamullah kesesatan murjiah. Qal dikatakan fahaula'i fi tarfin Wal khawarij fi tarfin. Maka murjiah di satu ujung ekstrim kanan atau satu titik, khawarij di titik sebaliknya. Kalau kamu gambarkan gelombang begini, dan di atas di tengahnya ada garis yang lurus, maka yang ketiga gelombang itu ke bawah, itu namanya titik ekstrim, yang paling puncaknya. Yang ke atas juga titik ekstrim. Maka murjiah dan khawarij bertentangan. Yang ini titik ekstrim yang ke sana, yang ini titik ekstrim yang sebaliknya. Hada fit tarfin wa haula'i fit tarfin akhar. Fa innahum yaquluna nukaffiru muslim bi kulli dhanb. Karena Khawarij menyatakan bahwa kami mengkafirkan kaum muslimin dengan dosa apapun. Au bi kulli dhanbin kabir atau dengan dosa besar apapun. Wa kadzalikal mu'tazilah demikian pula mu'tazilah alladzina yaqulun yang mereka berkata yahbitu imanuhu kulluh bil kabirah Mu'tazilah yang berkata akan gugur imannya secara keseluruhan dengan dosa besar. Fala yabqa ma'ahu syai'un minal iman, maka tidak tersisa sedikit pun dari iman. Lakin al-khawarij yaquluna yakhruj minal iman wa yadkhul fil kufur, tetapi perbedaannya kalau khawarij menyatakan mereka yang berbuat dosa keluar dari iman masuk ke dalam kekafiran. Adapun Mu'tazilah yaqulun yakhruj minal iman, keluar dari iman la yadkhul fil kufur keluar dari iman tapi nggak masuk ke dalam kufur. Wahadihil manzilah bainal manzilatain dan inilah yang dikatakan oleh mereka satu kedudukan di antara dua kedudukan bukan mukmin bukan kafir wa biqaulihim yakhruj bi khurujihi minal iman aujabu lahul khulud finnar dan dengan ucapan mereka khawarij ataupun mu'tazilah walaupun penamaan mereka berbeda tetapi mereka menganggap dengan keluarnya mereka dari iman, aujabulahul khulud. Mereka mesti kekal dalam neraka. Wa tawaif min ahli kalam wal fiqh wal hadis la yaquluna dzalik. Adapun kelompok-kelompok dari kalangan ahlul kalam, ahlul fiqh dan ahlul hadis tidak mengatakan seperti itu dalam masalah amalan. Lakin fil i'tiqadatil bid'iyah wa in kana sahibuha muta'awwilan yaquluna yukfar au yukaffar kullun kullu man qala hadzal qaul la yufarriquna bainal mujtahid al mukhti wa ghairihi ahlul kalam ahlul fiqh tidak mengatakan seperti itu dalam masalah dosa tetapi dalam masalah keyakinan yang bid'ah keyakinan yang bid'ah walaupun pelakunya muta'awil dikafirkan oleh mereka ahlul kalam dan beberapa mutafaqqih. Yukafir kullu man qala hadzal qaul. Mengkafirkan golongan yang mengucapkan dengan ucapan bid'ah atau ucapan yang meyakini atau ucapan keyakinan yang baru, keyakinan bid'ah dikafirkan. La yufarriqun tidak membedakan antara seorang yang mujtahid dan seorang yang memang sengaja. Tidak membedakan pula seorang yang dalam keadaan Berbicara dengan istihadnya dan seorang yang tergelincir. Nggak dibedakan. Kalau sekarang dijuluki apa? Oleh para ulama hari ini. Dijuluki Haddadiyah. Karena tokohnya adalah Al-Haddad. Dikatakan Haddadiyah. Sehingga tidak peduli apakah itu adalah seorang tokoh ahli sunnah seperti Imam Abu Ja'far Tahawi yang sedang kita bahas kitabnya. Ketika menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala qadimun. Qadim bukan sifat Allah. Sifat Allah wal awwalu wal akhir wal zahir. Pada adapun para ulama yang lain menyatakan ini ketergelinciran beliau. Yang dia beliau maksud adalah al awal, tetapi beliau memakai istilah yang keliru, istilah qadim. Dan itu tidak menjadikan beliau kafir, bahkan tidak dikatakan sebagai ahlul bidah. Tetapi mereka haddadiyun menganggap bahwa ini adalah mubtadi' dal. Abu Ja'far Tahawi mubtadi' dhal, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mubtadi' dhal, Ibnu Hajar mubtadi' dhal. Padahal Ibnu Hajar sama, tergelincir juga dalam masalah perkara-perkara yang menakwilkan sifat yang seperti Asy'ariyah. Walaupun tidak seluruhnya. Ini bahayanya Al-Hadadiyah. Kata beliau, dalam masalah mengkafirkan dengan dosa-dosa besar, tidak. Tetapi dalam perkara-perkara yang seperti itu mereka tidak membedakan antara yang muta'awil dengan seorang yang memang menentang. Fayaqulun mereka berkata yukaffar kullu man qala hadal qawl Dikafirkan semua yang berpendapat dengan pendapat bid'ah itu. La yufarriquna bainal mujtahid al mukhti wa ghairih. Tidak dibedakan antara seorang mujtahid yang keliru dan yang lainnya aw yaqulun atau mereka berkata yukafar kullu mubtadi'in dikafirkan semua ahlul bidah wa haula yadkhul alaihim fi hadhihi al-itsbat al-'am umurun 'azimah maka mereka pun masuk dengan penetapan mereka seperti itu ke dalam perkara-perkara yang sangat besar perkara yang berbahaya fa innan nususul mutawatirah qad dallat ala annahu yakhruj minan nari man qala fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Karena nas-nas yang mutawatir menunjukkan bahwa mereka semuanya akan keluar dari api neraka selama di hatinya ada sebiji darah dari keimanan. Wa nususul wa'd allati yahtaj biha haula'i ta'arad an-nusus atau ta'arid nusus al-wa'id dan dalil-dalil yang merupakan janji-janji yang dijadikan oleh mereka sebagai hujah-hujah menentang atau bertentangan dengan nas-nas yang merupakan ancaman-ancaman allati yahtajju biha ulaik yang dipakai hujah oleh mereka. Mereka yang pertama Murji'ah, mereka yang kedua Khawarij. Kita akan bahas nanti insya Allah pada kajian mendatang billahi taala bahwa kedua kelompok sesat tadi sangat berlawanan 180 derajat, yang satu ekstrim ke kanan, yang satu ekstrim ke kiri, dan dalil-dalil masing-masingnya juga bertentangan. Khawarij selalu memakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang berupa ancaman-ancaman ancaman. Adapun Murji'ah memakai ayat-ayat dan hadis-hadis yang bersifat janji, janji, janji. Dan tidak mungkin ayat Allah bertentangan satu sama lain. Gak mungkin bertentangan hadis dengan hadis yang sahih. Ini yang hadis sahih dengan hadis sahih. Sehingga para ulama ahlus sunnah mereka mengakurkan antara dua dalil-dalil tadi sehingga ahlus sunnah adalah ummatan wasata yang memakai dalil wa'id dan dalil wa'ad sekaligus. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan kaji lebih rinci lagi باذنillah pada kajian mendatang. Assalamualaikum taufik wal afiyah wal hidayah.